Allah berfirman lagi, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar tersebut? Ini uslub dalam Al-Qur'an. "Wa ma adraka?" Tahukah kamu? Ini untuk mengagungkan sesuatu tersebut. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Allah jawab, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Saya ulangi, perkataan Allah khairun lebih baik Bukan sama dengan seribu bulan, jangan salah. Kebanyakan atau sebagian orang mengatakan Malalatul Qadar sama dengan seribu bulan. Jawabannya bukan sama, tetapi lebih apa? Lebih baik. Lebih baiknya sebagaimana? Wallah alam kita nggak tahu. Tetapi malam Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu seribu bulan. Para ahli tafsir membicarakan tentang kenapa seribu bulan ini. Sebagian mereka menyatakan hal ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwasanya a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Bahwasanya umur umatku antara 60 sampai 70 apa? tahun. Dan ini kenyataan. Kebanyakan orang-orang sekarang meninggalnya antara 60 sampai apa? 7 70 tahun. Ini kebanyakan demikian dan ini di antara mukjizat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya umur umatku ya kebanyakannya antara 60 sampai 70 70 tahun. Jadi siapa yang sudah 60 tahun, ya sudah siap-siap lah. Sudah siap-siap. Kalau sampai lebih 70 sudah bonus. Artinya apa? Kalau sudah 60 tahun sudah bertanda sebentar lagi dia akan meninggal meninggal dunia karena umur umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kebanyakannya demikian. Sementara umurnya umat-umat terdahulu panjang-panjang. Di antaranya Nabi Nuh alaihi salam. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah di kaumnya 950 tahun. Umurnya berapa Allah alam bisa kita nggak tahu. Dia dakwanya 950 tahun. Umurnya berapa kita tidak tahu, tapi umur mereka panjang-panjang. Oleh karenanya Allah ingin berikan karunia kepada umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan suatu malam namanya malam Lailatul Qadar. Yang jika seorang beribadah pada malam tersebut dengan ibadah yang sesungguhnya, maka dia akan bernilai ibadahnya lebih baik daripada seribu bulan. Dan seribu bulan sama dengan 83 tahun, 4 bulan. Sekitar 83 tahun, 4 bulan. Dan ini sudah melebihi umur yang umat Muhammad. Rata-rata umur umat Muhammad 60 sampai 70 tahun. Dan kalau dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah satu malam di satu tahun, dia beribadah di Lailatul Qadar dengan ibadah yang benar, maka seakan-akan dia sudah beribadah seumur hidup, bahkan lebih baik daripada ibadahnya seumur hidup. Para ulama membahas tentang Al-Qur'an bagaimana turunnya. Kita tahu bahwasanya Al-Qur'an di Lauhil Mahfuz Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhil Mahfuz." Akan tapi ini adalah Al-Qur'an yang mulia di mana di Lauhil apa? Mahfuz. Apa Lauhil Mahfuz? Lauhil Mahfuz dalam bahasa Arab artinya lembaran yang terjaga. Kata para ulama artinya lembaran tersebut terjaga dari pencurian setan. Setan jin tidak bisa melihat isi daripada Lauhil Mahfuz. Kemudian juga terjaga dari adanya perubahan. Tidak ada perubahan. Karena Allah mencatat seluruh takdir di lauhil mahfud. Dalam hadis, kata Nabi SAW, Inna allaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ardi bi khamsina alfasanatin. Allah mencatat takdir. Takdir seluruh makhluk. Dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah mencatat tersebut di lauhil mahfud. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna awwala ma khalaqallah al-qalam. Faqala lahu uktub. Qala mada aktub? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Maka Allah memerintahkan kepada pena tersebut, tulislah. Maka pena berkata kepada Allah, apa yang harus aku tulis? Kata Allah, tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini adalah beriman kepada takdir. Bahwasanya segala sesuatu yang Allah takdirkan, seluruhnya telah ditulis di lauhil mahfud. Di antara yang telah ditulis di lauhil mahfud adalah Al-Quranul Karim secara lengkap sudah ditulis oleh Allah di lauhil mahfud. Akan tetapi, Allah menurunkan Al-Quran tersebut kepada Nabi Muhammad SAW bertahap, tidak langsung seluruhnya, berdasarkan kejadian-kejadian yang ada. Allah sudah tahu semuanya akan terjadi demikian dan demikian. Dan Allah turunkan ayat-ayat tersebut sedikit-sedikit. Oleh karenanya Allah berfirman, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila." Dan Al-Qur'an kami turunkan dengan sedikit-sedikit untuk kau bacakan kepada manusia perlahan-lahan. Dan kami turunkan sebagian-sebagian, tidak langsung. Oleh karenanya yang pertama kali turun surat Al-Alaq, Iqra, 5 ayat. Kemudian berdasarkan kejadian-kejadian berikutnya, maka turun ayat-ayat berdasarkan sebab-sebab nuzul. Oleh karenanya kita katakan Al-Quran secara utuh sudah ditulis oleh Allah di lauhil mahfuz. Akan tapi diturunkannya sedikit demi sedikit berdasarkan kejadian yang menimpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan pertama kali Al-Quran turun? Di malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkahan. Fi lailatin mubarakatin, ya, dalam malam yang penuh berkah kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu di malam Lailatul Qadar. Ini harus kita pahami bahwasanya meskipun Al-Qur'an disebutkan dalam Lauhil Mahfuz, namun disebutkan secara lengkap dan diturunkannya secara perlahan-lahan. Di antaranya waktu pertama kali turun adalah lima ayat dari surat Al-Alaq. Oleh karenanya ayat yang terakhir turun adalah surat apa dari ayat dari surat Al-Maidah yang tadi saya sebutkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Ayat ini turun tatkala Nabi sedang berhaji, haji wada. Dan Nabi di padang Arafah. Dan hari Arafah adalah hari yang termulia Kata Allah Subhanahu wa taala, memilih yang Allah kehendaki. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih apa yang Allah kehendaki. Allah ciptakan langit. Tujuh tingkatan. Dan Allah menjadikan langit yang tertinggi lebih mulia daripada langit yang di bawah. Dan Allah menciptakan surga-surga. Surga bukan cuma satu. Dan Allah menjadikan surga yang tertinggi adalah Firdaus, surga Firdaus. Dan di atas Firdaus, atapnya adalah arsnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan para nabi. Allah pilih yang Allah kehendaki si fulan jadi nabi, Nabi Adam jadi nabi, Nabi Nuh jadi nabi di antara sekian banyak manusia. Allah milih yang Allah kehendaki sesuai dengan hikmahnya. Kemudian di antara nabi-nabi tersebut Allah pilih di antaranya lima nabi ulul azmi minar rusul, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Kemudian dengan kehendak Allah dan hikmahnya Allah memilih dua nabi menjadi Khawili Rahman yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan kehendak Allah, Allah milih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang terbaik, manusia yang terbaik yang pernah ada. Allah menciptakan tempat-tempat banyak. Setelah itu Allah memilih tempat-tempat sebagian tempat sebagai tempat yang mulia seperti Al-Haramain, Mekah dan Madinah, Al-Aqsa. Allah jadikan tempat-tempat tersebut tempat-tempat yang mulia. Allah menciptakan bulan, 12 bulan dengan kehendaknya dan hikmahnya Allah memilih bulan Ramadan menjadi bulan yang termulia. Allah menciptakan hari-hari. Lalu Allah menjadikan hari yang terbaik di seluruh satu tahun penuh adalah hari Arafah. Allah menciptakan malam. Dan Allah menjadikan malam yang terbaik dalam setahun adalah malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.